وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal ikhwatu fillah ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah wa syukrullahi jalla wa ala pada malam yang berbahagia ini kita kembali insyaallah taala melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan terkait dengan az-zabhu yaitu sesembelihan. Berkata penanya rahimahullah taala berkata penanya hafidahullahu taala hal yajuzu adzabhu li ghairillah apakah boleh menyembeli selain daripada Allah subhanahu wa taala maka dijawab oleh syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala la yajuzu الذبح لغير الله والدليل قول الله تعالى فصل لربك وانحر وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم tidak dibolehkan menyembeli untuk selain Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Kawthar pada ayat yang kedua. Fasalli li rabbi kawanhar. Fasalli li rabbi li rabbika wanhar. Bertegakkanlah salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Yakni menyembeli untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada ma'tuf ayat yang sebelumnya yaitu fasalli li rabbika maka demikian pula wanhar lirabbika. Salatlah untuk Robmu dan menyembelihlah untuk Robmu pula. Maka menunjukkan menyembelih kepada selain Allah ini adalah syirkum billah. Karena memalingkan ibadah adzabhu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu man dzabah li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Berkata <clears throat> Asy-Syaikh rahimahullah, <clears throat> "La yajuzu dzabhu 'inda al-qubur wal masyahid walau kana bismillah li'annahu min 'amalil musyrikin." Tidak dibolehkan menyembeli di sisi kuburan atau di tempat-tempat tertentu <clears throat> sekalipun dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena yang demikian itu merupakan amalan musyrikin. Amalan musyrikin yaitu menyembelih di sisi kuburan atau di sisi adriha di tempat-tempat yang dikeramatkan yang di situ terdapat Eh, hal-hal uh, yang mereka yakini sebagai perkara-perkara gaib, nah maka mereka melakukan sesembelihan sebagai sesembahan. Persembahan kepada selain Allah Ta'ala apakah orang-orang yang telah ada di alamku, di dalam kubur tersebut, atau orang-orang yang dikultuskan. Walaupun dia menyebut nama Allah Ta'ala dengan sesembelihan tersebut. Maka itu adalah amalan syirik dan merupakan amalan kaum musyrikin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bi kaumin, fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Maka intabihu. Kita dilarang di dalam syariatul Islam untuk menyembelih atas selain atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga dilarang untuk menyembeli di tempat yang di mana tempat itu menjadi kebiasaan musyrikin melakukan kesyirikan-kesyirikannya. Naam. Maka menyembelih di tempat tersebut dilarang. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Kitab Tauhid beliau meletakkan bab khusus yaitu bab la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li Tidak boleh menyembeli karena Allah. Maksudnya menyembeli yang yang benar-benar untuk Allah, bertakarrub kepada Allah. Ya, menyembeli yang disyariatkan. Itu tidak boleh di tempat yang yudbahu fihi li ghairillah. Yang tempat itu sudah menjadi kebiasaan di situ dilakukan kesyirikan-kesyirikan. Termasuk kesyirikan menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu asyik rahimahullah rahimahullahu taala menyebutkan menukilkan kepada kita hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan syarat persyaratan Bukhari Muslim sehingga hadis ini hadis yang sahih dari Thabit ibn Dhahak radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Nadara rajulun an yadhbaha ibilan bibuana Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad?" Qalu la. Qala, "Fahal kana fiha 'aidun min 'ayadihim?" Qalu la. Qala aufi binadrika fa innahu la wafa'a binadr fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Berkata Thabit bin Dhahak radhiyallahu taala anhu bahwa suatu hari seseorang bernadar untuk menyembelih onta di kampung yang disebut dengan Buana. Lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi Shallallahu alaihi wasallam yakni orang tersebut yang berniat untuk menyembelih di kampung yang bernama Buana dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada dia apakah di Buana itu di kampung tersebut adalah di sana ada sesembahan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yang mereka beribadah dengan sesembahan-sesembahannya. Qalula. Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian kembali Rasulullah bertanya, "Apakah pada tempat itu ada Id?" Ya, Id dari Id-Id yang mereka tegakkan. Yakni eh, perkumpulan-perkumpulan yang rutin yang mereka lakukan di tempat tersebut yakni dari pelaku kesyirikan maka mereka pun menjawab tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada orang tersebut. Di dalam hadis ini sangat jelas bahwa ketika tempat itu adalah tempat yang menjadi kebiasaan ahlus syirik melakukan kesyirikan-kesyirikannya dari berhala-berhala dan yang sebisalnya, maka tidak boleh kita beribadah di tempat tersebut. Tidak boleh kita menyembelih atau ibadah-ibadah yang lainnya. Naam. Demikian pula kalau tempat itu sudah menjadi pengkhususan dari kaum tersebut yaitu melakukan hari-hari rayanya di tempat tersebut. Maka tidak boleh dipakai beribadah di situ. Apakah menyembeli atau ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian barakallahu fikum dan ini bab dalam rangka menutup pintu-pintu kesyirikan. Dalam rangka menutup sekali lagi pintu-pintu kesyirikan. Maka Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah meletakkan bab khusus dalam kitab beliau pembahasan kitab Tauhid yaitu bab la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li Bab tidak boleh beribadah yaitu menyembelih karena Allah di tempat yang sudah biasa dipakai untuk kesyirikan yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala juga pada bab sebelumnya meletakkan bab fi dzabhi li ghairillah min al-wa'id annahu syirkum billahi jalla wa ala. Yaitu bab tentang menyembelih untuk selain Allah mendapatkan ancaman bahwasanya dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menukilkan firman Allah taala di dalam surah di dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah taala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin dan juga firman Allah taala fasalli lirabbika wanhar Katakanlah, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku semua hanya semata-mata untuk Allah Rob semesta alam. Tidak ada syarikat bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah. Dan demikian itulah aku diperintah dan aku adalah yang pertama muslimin yang berserah diri kepada Allah Jalla wa ala. Nah, maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwa menyembelih adalah ibadah yang wajib ditujukan dimurnikan hanya untuk Allah taala. Dengan menyebut nama Allah dan diniatkan takkorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada selain Allah. Tidak menyebut selain nama Allah, tidak pula berniat bertujuan takkorup kepada selain Allah taala dari para wali-wali atau para jin atau bahkan para malaikat para Ambia, Naam, lebih-lebih orang-orang yang banyak melakukan dosa dari tokoh-tokoh yang dikultuskan. Nah, maka yang demikian itu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menukilkan kepada kita hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata haddatsani Rasulullah bi arba'i kalimatin bahwa Rasulullah pernah menceritakan kepada aku empat kalimat kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala Allahu man dhabaha li ghairillah kalimat yang pertama bahwasanya kata Rasulullah Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah yang kedua Allahu man la'ana walidayhi Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi melaknat kedua orang tua ini perbuatan dosa besar. Mendapatkan ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhditha. Yaitu orang-orang yang membuat perubahan, kerusakan. Apakah perubahan agama, murtad, atau perubahan dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan bid'ah bid'ah. Maka dilaknat oleh Allah taala orang-orang yang melindungi mereka tersebut. La'anallahu man awa muhditha. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah patok-patok bumi atau tanah, yakni mengambil hak orang lain. Nah, dilaknat oleh Allah Ta'ala yang suka merubah-rubah patok batas tanah. Naam. Ya, dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengambil kata Rasulullah, ya, milik saudaranya Shibron minal ab, sejengkal saja dari tanah, maka tawakahullahu yawmal qiyamati sab'aradi. Ya, Allah Ta'ala akan pikulkan dia di hari kiamat kelak, tujuh bumi. Waliyadubillah, sejengkal yang kita ambil dari hak orang lain, dari tanah, apakah dengan memindahkan patoknya, ya, atau merampas hak orang lain, sejengkal saja, maka ancamannya di hari kiamat akan dipikulkan oleh Allah Ta'ala tujuh lapis bumi. Waliyadubillah. Nah, Demikian syahid atau pendalilan dari hadis yang mulia ini adalah Allah melaknat orang-orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menyembeli menyebut selain nama Allah dan bermaksud untuk selain Allah. Ya, ataupun dia bermaksud untuk Allah, bertakarrub kepada Allah tapi dalam menyembelihnya menyebut nama selain daripada Allah itu juga mendapatkan ancaman dalam hadis ini laknat. Naam. Ya, lebih parah yang menyebut selain nama Allah dan bertakorup memaksudkan juga untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. namun terkadang ada orang-orang yang menyembeli, menyebut nama Allah, ya, uh, uh menyebut nama selain Allah tetapi dia bertakorup kepada Allah. Ya. Tetapi dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk laknat, mendapatkan laknat di dalam hadis yang mulia. Nah, akan kita sebutkan ap, uh, keterangan dari Syekh Abdul Latif uh, e, hafizahullah taala. Naam, dari empat golongan ya yang termasuk mendapatkan laknat yaitu menyembeli atas nama selain Allah taala atau menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga Asy-Syaikh Ibnu Wahab rahimahullah taala menukilkan hadis yang lain dari Tariq Ibn Syihab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya namun sebagian ulama mengatakan hadis ini maukuf. ucapannya Salman Al-Farisi, sahabat. Naam. Saya bacakan riwayat ini berkata Asyikh Muhammad bin Abdul Wahab dari jalannya Ibnu Syihab bahwa Rasulullah bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubab." Ya, seseorang masuk ke dalam surga karena sebab seekor lalat. Dan seorang yang lainnya masuk ke dalam neraka karena sebab seekor lalat pula. Kalu mereka berkata, "Kaifa dalik?" Ya Rasulullah, bagaimana bagaimana yang demikian itu ya Rasulullah? Kala maka Rasulullah mengatakan, "Marra rajulani ala qaumin lahum sonamun la yujawizuhu ahadun hatta yakruba lahu syai'an." dua orang melewati suatu kaum yang kaum ini memiliki berhala-berhala sesembahan-sesembahan di tempat tersebut. Dan mereka kaum ini tidak memberi tidak me, me, membiarkan seorang pun lewat di tempat tersebut hingga mereka menuntut meminta kepada orang yang lewat itu agar me, apa meng, meng, mengur, mengorbankan sesuatu ya berkurban dengan sesuatu yakni menyembelih faqalu li ahadihima maka mereka berkata kepada salah seorang yang lewat tadi harib ya bertakorlublah yakni menyembelihlah sebagai bentuk ibadah maka orang tadi mengatakan laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak punya sesuatu untuk berkorban, mengorbankan yakni menyembelihnya. Tidak ada sesuatu aku tidak punya apapun. Maka mereka mengatakan qarrib walau dubaban. Ya, berkorbanlah walaupun seekor lalat. Walaupun seekor lalat. Faqarraba dubaban. Maka orang itu tadi berkorban dengan seekor lalat. Faqallu sabilahu lalu dilepaskan, dibiarkan lewat. Ya, dibebaskan. Pada kolan nar, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Waliyadubillah. Yakni, dia melakukan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala, yaitu menyembeli, berkorban, ya, kepada selain Allah Subhanahu, untuk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang kedua, lewat kemudian diperintah untuk berkorban, Lalu dia mengatakan, "Ma kuntu li uqarriba bali ahadin syai'an dunallah." Aku tidak akan berkorban untuk siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka fadarabu unukohu. Mereka memenggal leher orang tersebut, lalu dia mati, maka dia masuk surga. Naam. Demikian barakallahu fikum. Seseorang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena dia mempertahankan tauhidnya, kemurnian ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang lain masuk ke dalam neraka karena dia melakukan kesyirikan. Naam, dalam hal ini dia berkorban untuk selain Allah Jalla wa ala. Maka barakallahu fikum kita bacakan keterangan dari Asy-Syaikh Abdul Latif rahimahullahu taala terkait dengan uh, pembahasan sesembelihan ini menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al Syekh beliau adalah menteri di Arab Saudi. Naam. Beliau menjelaskan apa yang telah saya bacakan tadi dari keterangan uh, eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang beliau simpulkan bahwa ada empat keadaan terkait dengan menyembeli ya sesembelihan yang merupakan ibadah di dalam syariatul Islam. Terkait dengan pelakunya ini ada empat keadaan. Yang pertama yaitu orang yang menyembeli dengan menyebut nama Allah dan bertakorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ahlu tauhid. Ini orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesembelihannya itu diterima di sisi Allah sebagai bentuk ibadah karena dia berada di atas syariat Islam yaitu menyebut nama Allah taala dan juga bermaksud dan bertujuan dengan niatnya keyakinannya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keadaan yang kedua adalah seseorang yang menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala namun dia bermaksud takorrub kepada selain Allah. Ya, misalnya dia menyembelih menyebut nama Allah, bismillah. Tetapi niatnya, tujuannya, tekadnya adalah berkorban untuk individu tertentu yang dia agungkan, yang dia kultuskan. Ya, apakah itu sudah meninggal dunia di alam kuburnya atau masih hidup? Ya, apakah dia orang soleh, lebih-lebih orang yang toleh? Fahada sekalipun fahada wa in dzakarasmallah fa inna syirkah hasilun. Ya, golongan kedua ini sekalipun dia menyebut nama Allah taala namun dia terjatuh dalam kesyirikan yaitu syirik dalam hal ubudiyah, syirik dalam hal uluhiyah, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia menyebut nama Allah Jalla wa ala. Nah, kemudian keadaan yang ketiga yaitu seseorang yang yadhkura ghaira ismillah ala dhabiha wa an yaksuda biha ghaira Allah yang menyebut selain nama Allah dan bermaksud pula bertakorup kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling parah. Ya, dia jatuh ke dalam dua syirik. Kesyirikan rububiyah dan juga kesyirikan dalam uluhiyah. Waliyadubillah. Ya, contohnya seperti dia menyembeli dengan nama Al-Masih. Ya, Bismil Masih. Nah, lalu kemudian dia mengalirkan darah hewan tersebut dengan bermaksud takarrub kepada Al-Masih. Ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ini syirkun billah. Syirik dalam isti'anah dan juga syirik dalam ibadah. Maksudnya, uh, ketika kita menyebut nama Allah, maknanya bahwasanya tasmiyah itu kita sedang meminta pertolongan kepada yang kita sebut namanya. Ya, jadi ketika kita menyebut bismi fulan, bismillah dengan nama Allah kita memohon pertolongan dan berkah. Itu makna daripada tasmiyah. Maka ketika kita mengatakan bismi fulan dengan nama fulan berarti kita meminta tolong kepada fulan tersebut dan meminta berkah kepadanya. Wal billah. Maka ini syirik barakalafikum terlebih-lebih lagi ketika dia memaksudkan dengan niatnya pengagungan ya ibadah sesembelihan itu hewan yang dia sembelih sebagai bentuk pengagungan terhadap fulan yang telah meninggal dunia tadi diagungkan dikultuskan nah ini banyak terjadi kata beliau orang-orang yang menyembelih dengan nama Al-Badawi di Mesir tokoh ya yang sudah meninggal dunia yang kuburannya dimintai doa oleh orang-orang ahlul Mesir. Juga Al-Husain, sahabat Al-Husain yang dikultuskan oleh orang-orang Syiah Rafidah yang selalu diperingatkan setiap Asyura 10 Muharram mereka peringatkan dengan hari Asyura di Karbala <clears throat> sebagai bentuk tebusan dosa mereka terhadap Al-Husain karena Husain meninggal dunia dan mereka tidak mampu tidak sempat menolongnya. Nah, yaitu dalam fitnah ya di pemerintahan uh, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan radhiyallahu taala anhu. Nah, walhasil barakallahu fikum ini kesyirikan yang besar yang dilakukan oleh kaum uh, Syiah Rafidah Naam mengkultuskan Al-Husain bahkan uh, menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai uh, Tuhan yang memiliki uh, hak untuk diibadahi. Wala haula wala quwata illa billah. Naam, juga nama Idrus al mirghiani Bahkan ada yang menyebut nama Sayyidah Zainab. Ya. yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nauzubillah. Yang mereka itu mengkultuskannya dan dengan menyelisihi petunjuk Rasulullah, menyelisihi petunjuk orang yang dikultuskan itu sendiri menyelisihi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, menyelisihi Al-Husain, menyelisihi Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib membakar seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Sabah. Ketika itu dialah yang mencetuskan ya dan men, men, apa namanya mencetuskan kelompok Syiah. Ya, Abdullah bin Sabah asalnya dari Yahudi Lalu dia mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Karena dia membakar uh, Abdullah bin Sabah apa Abdullah bin Sabah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib sehingga pengikut-pengikutnya semakin yakin bahwa Husay bahwa Ali bin Abi Thalib benar-benar Tuhan. Karena yang berhak menyiksa dengan api hanyalah Tuhan. Waliyadubillah. <clears throat> Dan turun temurun sampai hari ini kaum Syiah Rafidah memiliki banyak naam memiliki akses dalam dakwah dan memiliki banyak pengikut ya dari kaum muslimin yang tidak faham sehingga mereka terjatuh dalam keyakinan syirkiyah. sallallahu alaihi wasallam afiyah. Naam, juga ada yang bertawaf di kuburan Abdul Qadir Jailani ya yang di Kufah Irak sampai hari ini barakallahu fikum. Ya, sebagian dari kaum muslimin bertawaf di kuburannya. Nah, menyembeli hewan. Maka semua ini kesyirikan yang dahsyat yaitu menyembeli atas selain nama Allah dan juga bermaksud dan bertujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yaitu mengagungkan orang-orang yang dikultuskan tadi. Naam. Kemudian keadaan yang keempat adalah seseorang yang menyembeli atas nama selain Allah taala tetapi dia bermaksud mengagungkan Allah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jarang. Ya, ini yang apa namanya jarang kejadiannya. Seorang yang menyembeli atas selain nama Allah tetapi dia berniat beribadah ber, mengagungkan Allah Ta'ala dengan sesembelihan tersebut. Ya, ini kata beliau sesuatu yang jarang terjadi. Nah, namun jika ini terjadi, maka ini hakikatnya adalah raji'un ila syirki fil isti'anah, termasuk dalam kesyirikan, yaitu syirik dalam isti'anah dan bertabarruk. Karena menyebut selain nama Allah Ta'ala. Kita sudah memahami tadi bahwa makna tasmiyah itu adalah meminta pertolongan dan meminta berkah. Ya, walaupun niatnya untuk Allah, mengagungkan Allah, namun lisannya menyebut nama selain Allah Ta'ala, maka ini juga jatuh dalam kesyirikan berupa ucapan. Yaitu meminta tolong dan meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam Islam, Barakallahu fikum, uh, ucapan pun itu sangat penting untuk dijaga. Jangan sampai kita terjatuh dalam uh, kesyirikan dalam bentuk ucapan. Ya, dalilnya salah satunya dalam Bukhari Muslim, seorang sahabat yang mengucapkan kepada Rasulullah, "Masya Allah, wasyitah." Dalam keadaan tidak punya niat. Ya, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah marah dan mengatakan kepadanya, Aja'al tani lillahi niddan. Apakah engkau wahai fulan menjadikan aku sebagai serikat tandingan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Yaitu syirik dalam hal ucapan dengan menggunakan kata dan. Kata dan. Mensederajatkan, menyamakan uh, kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Kata dan ini bermakna dalam bahasa Arab yaitu sama, sejajar. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kul walakin kul masya Allah summa syi'ta." Tapi yang benar katakanlah apa yang Allah kehendaki lalu kemudian yang engkau kehendaki. Maka kata-kata kemudian menunjukkan bahwa kehendak makhluk kehendak Rasulullah itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dengan cermat, dengan teliti agar ucapan kita pun dijaga. Jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan syirkun billah. Dan ini banyak ma'asyiral muslimin. Ya, dalam keseharian itu banyak kaum muslimun terjatuh. Walaupun tidak ada niat, tetapi <clears throat> ucapan lisannya tergelincir <clears throat> kepada makna syirik. Sebagai contoh, <clears throat> kita banyak mendapati kaum muslimun misalnya mengucapkan ya kepada dokter yang menyembuhkannya dia mengatakan, kalau bukan karena dokter, maka saya sudah meninggal. Ya, maka ini ucapan yang berbahaya. Ya, yang tergelincir ke dalam ucapan syirik yang menyandarkan kesembuhan itu kepada makhluk. Maka hendaklah dia mengucapkan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena dokter itu, maka saya tidak sembuh atau saya meninggal dunia. Artinya apa? Makhluk adalah sebagai wasilah. Ya, tetapi penentu mutlak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini contoh. Ya, banyak kita dapati pada kaum muslimin yang kita anggap remeh namun itu berbahaya. Naam, dan kiaslah pada contoh-contoh yang lainnya. Ya, misalnya juga kadang-kadang kita menyandarkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk sesuatu tersebut. Misalnya kita mengatakan ketika cecak berbunyi ya bahwa itu pertanda tamu mau datang tidak ada hubungan antara bunyi cecak dengan tamu yang akan datang. Tidak ada dalil yang menjelaskannya. Maka tidak boleh ya kita menyatakan demikian. Karena itu sama dengan tatoyur ya, yang merupakan syirkun billah. Di dalam hadis uh, Rasulullah menjelaskan bahwa kaum musyrikin terdahulu mereka melakukan tatoyur yaitu menjadikan e, tanda burung sebagai alamat kebaikan dan keburukan. Kalau burung itu melintas ke arah kanan, itu tanda kebaikan. Lalu mereka menganjurkan untuk melakukan sesuatu aktivitas. Namun ketika burung itu melintas ke arah kiri, itu tanda keburukan. Kalau kita sekarang tanda naas, ya hari naas, hari Senin atau hari Rebu, jangan. Jangan membeli sesuatu, jangan beraktivitas karena itu hari naas. Tidak ada kaitannya. Dan Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan dalam hadis bahwa itu sebab. Ya. Sehingga ketika kita meyakini itu, maka ini menjatuhkan kita ke dalam perbuatan totoyur. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi pada kaum muslimun yang masih kecil kita sering mendengarkan. Ketika ada burung uh, hantu, ya lewat bahwa ini ada tanda orang yang hamil akan menggugurkan kandungannya atau mati dalam kandungannya. Ya, ini semua keyakinan khurafat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis dan tidak dijadi tidak boleh dijadikan itu sebagai keyakinan. Ya. Barakallahu fikum. Naam, berbeda hal-hal yang memang itu sebab yang ma'ruf. Ya, orang yang tidak minum, dia kehausan. Itu sebab jelas, maka dia mencari air minum untuk melepaskan dahaganya. Itu sunnatullah. Ya. Dan itu terdapat dalam Al-Qur'an, dalam hadis, sebab-sebab yang ma'ruf, yang syar'i. Ya, sehingga sebab-sebab yang tidak syar'i maka tidak boleh kita meyakininya. Ya, sehingga uh, menjatuhkan kita ke dalam perbuatan syirik. Wa nasallallahu salamata wal afiyah. <clears throat> Naam. Ataupun juga terkadang itu sebab yang diyakini namun ada larangannya di dalam syariat Islam. Ya, contohnya misalnya eh, jimat-jimat. Uh, ya. Jimat-jimat kadang-kadang itu bisa menyembuhkan melalui pertolongan jin. Ya, apakah berupa keris atau uh, apa kulo-kulo dan lain sebagainya. Ini terkadang kenyataan, ya. Tetapi itu sihir, bantuan jin. Ya, kita katakan itu sebab yang bisa diolah dengan akal dan kenyataan terjadi, tetapi itu ada larangannya dalam syariat Islam. Tidak boleh bekerja sama dengan jin ya di dalam uh, melakukan pengobatan-pengobatan ya dan itu masuk dalam bab sihir. Ya, yang juga merupakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum yang disebutkan dalam hadis sab'al mubiqat. Tujuh hal yang membinasakan yaitu perbuatan syirik, kemudian sihir. Ya. Maka uh, walaupun itu terkadang ya menjadi sebab kenyataan, namun itu dilarang di dalam Islam. Nah, <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sebagian manusia ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Mereka berlindung ya meminta tolong kepada jin-jin. Maka yang demikian itu tidaklah menambah melainkan kerusakan, rasa takut. Ya, di sini dalil dalam surah Al-Jin yang menunjukkan tidak boleh kita meminta tolong melalui jin-jin. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para tukang sihir ya atau paranormal. Nah, mereka melang me, me, melangsungkan sihir-sihirnya melalui bantuan para jin. Barakallahu fikum. Maka itu dilarang di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam di dalam di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam.